Sampurasun guys, kumaha damang Kali ini kita lagi mau nonton nih Ustadz Evi Effendi yang sudah viral, yang banyak orang kenal ya Nih sekarang Ustadz Evi Effendi itu mau ke uh, sekolah SMK Pelita YNH Dan di sini kita lagi uh, persiapan untuk menyambutnya dulu ya Ini lagi persiapan anak-anaknya nih Kita bisa lihat Tuh Panas guys. Eh. Ini kita lagi siap-siap dulu untuk uh, penyambutan dan kedatangan Ustadz Evi Effendi. Jadi buat kalian yang mau nonton tetap uh, ikuti terus perjalanan di Jambangi ya, perjalanan. Tonton terus itu Rijal Pelangi ya. Jangan lupa di like, share dan eh, komen juga. Loading Lodi Tujana ini sebenarnya nama komunitas namun diangkat sebagai tema untuk kajian siang hari ini. Oke, karena sudah sangat panas sekali, kita mulai saja kajian dari Ustaz Effendi ini, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من أخير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين apalagi speechless وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قال قال هذا الذي رزقنا من قبل به متشابها ولهم فيها أجواج mutaharratuhum fiha khalidun. Ya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Loading to jannah. Itu ayat-ayatnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Absus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam." La yadkhulul jannata qati'un yakni qati'un rahim kullu ummatin dakhalal jannah pelita pemuda lillahi ta'ala walaupun masih single lillah dan jomblo bismillah sudah jangan lelah asal lillah semua akan indah pada waktunya kalau belum indah berarti belum waktunya semua akan cie-cie pada waktunya kabar semua? Alhamdulillah. Eh, kita akan selalu diistimewakan dan istimewa kalau kitanya dekat dengan yang maha istimewa. Loading to jannah. Pertanyaannya sederhana. Surga yang kita cita-citakan kelak jadi tempat kembali dan tempat tinggal kita dengan fasilitas yang full kenikmatan. Pertanyaannya punya siapakah tempat itu? Sudah selesai. Kalau ingin dapat surga, deketin Allahnya yang punya surga. sejuk Ayatnya yang tadi di Al-Baqarah. basyiril ladina. Beritakan kepada orang-orang yang beriman. basyiril ladina amanu. Dengan kabar baik, kabar berita yang mengenakan. basyiril ladina amanu. Tidak bisa dikatakan beriman kalau tidak diimbangi dengan amilus salih. Maka dalam Al-Quran banyak sekali kata amanu itu disandingkan dengan amilus solih. Jadi wujud seorang itu beriman kalau dia beramal soleh. Makanya sok gaul tapi sok jangan gaplah tapi harus gapleh. Gaplah mah gaul tapi salah, gapleh gaul tapi Kenapa? Karena hanya orang-orang soleh yang akan diwarisi dunia dan akhirat. Surat 21 Al-Anbiya 105. walaupun katabna fi zabur sudah aku abadikan di dalam zabur badal zikra di lauhil mahfud 50 ribu tahun sebelum manusia diciptakan dilahirkan. Aku berjanji bahwa bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh, bukan kepada orang yang pintar. Pelita tidak butuh orang pintar. Yang pintar mah banyak di Bandung, ya. gudangnya orang pintar di mana tahu nggak? Di LP suka miskin. Eh aslinya Charity Gerak KLP Sukamiskin, lembaga pemasarakan nomor satu di Indonesia. Siapa yang sekolah di sana? Mantan gubernur, mantan menteri, mantan wali kota, mantan bupati. Saya dapat pesan dari ibu saya, Mama nggak pengen enter. Kenapa mah? Ngapain di ya Target kamu disekolahkan supaya kamu menjadi pelita pemuda lillahi ta'ala. Apa bukti seorang lillah? Dia tidak lelah karena ikhlas menjalani kehidupannya. Dia kenapa lelah? Karena tidak lillah. Kenapa cintanya tidak bertahan? Karena cintanya tidak bertuhan. Kenapa sering menyatakan tanpa mampu menyatukan, sering menanggalkan lalu meninggalkan itu menyakitkan? Mestinya sering menanggalkan itu untuk menunggalkan, bukan untuk meninggalkan. Siut jangan tinggalkan Allah. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Karena Allah itu bercinta Ya dengan kita bertepuk sebelah tangan Allah mengapa pernah tidur merhatiin kita sementara kita pergi dengan yang lain. Aku berbohong, kamu pun percaya. Aku lukai, kau tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada kadal seperti ini. Allah tuh banyak dikadalin. Kalau ada butuhnya ya ke Allah. Udah dipenuhi kebutuhannya Allahnya ditinggalkan. Allah marah. Makanya kenapa kalian lelah? Karena tidak lelah. Kenapa kalian mengeluh? Karena tidak mengallah. Yuk kembali ke Allah yuk loading to jannah. Karena surga dimiliki oleh Allah dan ada bonus yang lebih dahsyat daripada surga. Apakah itu? Melihat wajah pemilik surga. Itu kenikmatan surga terpuncak kita diundang ke istana negara saja seneng diundang Pak Jokowi ya walaupun wajahnya nggak jelas ya jelas kene saya saya mah nggak ganteng cuma jenggot dan ngangenin itu aja dari rumah nggak perlu ganteng yang penting mah laku laki-laki yang penuh liku-liku makanya nggak laku-laku yang menyebabkan banyak luka-luka kita diundang ke istana negara bahagianya luar biasa ornamennya meji ya Allah kalau boleh nawar takdir aku pengen diam di istana negara tapi mati keindahannya ketika sang presiden datang dulu Bayang di surga dengan wabashiril ladina amanu wa amilus solihat annalahum jannah Semuanya aku sediakan bagi kalian surga yang penuh kenikmatan. Apa bukti kenikmatannya? Entah di hal anhar mengalir di bawahnya sungai-sungai dengan berbagai macam aneka rasa. Lalu tidak hanya itu buah-buahan wasamarat. Tidak hanya itu walahum fiha ajwajun diberikan pasangan-pasangan bukan pasangan yang ada di dunia kalau pasangan di dunia pasangan pasnya hanya di angan tapi tidak di kenyataan Makanya muka punya muka itu dirawat jangan diedit. Jadi pas ketemu teh hanya pas diangan, angannya di Instagram keren, oh, cantik. Pas ketemu ternyata korban pangeran 360. Ini kali asli nama jerawatnya uhan uhan tempatan. Makan kopi. Wah terjebak resolusi kamera sudah seadanya aja cinta yang terus itu cinta apa adanya bukan ada apanya atau adanya apa ya maka luruskan niat beriman beramal soleh kenapa harus beriman biar lahir amalan-amalan baiknya bernilai amal soleh dan itu efeknya surga kalau hanya berbuat baik ke orang tua orang Hindu orang Buddha orang Nasrani di luar Islam mereka bisa berbuat kepada orang tua, tapi tidak bernilai amal soleh. Kalau bicara sopan, saya belajarnya ke orang Bali. Bali mas sopannya luar biasa. Elahnya orang suka bumi sopannya tangkalnya di sarungan. Nah, orang suka bumi buuk di berumah, bengen di bodasan, buntu di behelan, lebih hidup. cik atuh mikir mau ke surga mau ada ibu-ibu di belakang ibu-ibu apa kabar hai halo ibu mau masuk ke surga aslina wani diri pengen masuk surga yang saya nggak habis pikir sekarang olahraga lagi di Bandung lagi syuting Sebelumnya ada film surga yang tak dirindukan Sombong banget ini film Emang surga itu seta Sampai film surga yang tak dirindukan Sombong banget Ibu mau masuk surga? Gampang bu Pengen tahu caranya? Jangan kemana-mana setelah pesan pesan Nabi bersabda Kullu umatin al jannah Semua umatku loading ke surga masuk surga ilah man aba kecuali yang nggak mau maka persoalan ujungnya mau nggak siapa ujiannya saya tanya ibu-ibu ibu mau ke surga asli nak tidak terjebak suasana naik ke ini naik Ustaz hola weh cenah. mah mistis, nggak bisa ke surga kalau tanpa melalui kematian. Maka ketika saya ke Palestina kemarin-kemarin, lihat anak di sana tuh merindukan kematian karena hanya itu jalan ke surga. Kalau ada kapal lewat di tempat terbuka lagi baca Quran juga anak-anak sedih kalian tuh dia semangat ngejar kapal itu. Eh kapal bunuh aku. Aku rindu ayah dan ibuku yang sudah wafat lebih dulu dengan kesyahidannya. Aku ingin syahid biar aku masuk surga. Ternyata kapalnya yang lewat balik balik ngaji deh eh aslinya mereka merindukan kematian tapi saya pas pulang ke rumah anak saya persis tiga orang Palestina kenyon on gitu ngadengin kapal keluar langsung ngerowo kapal minta duit minta duit lah orang ibu-ibu pengen masuk surga aduh ya, ya bu itu udah ke, kelihatan auranya orang kasbon Surga harapan semua manusia. Maka wabashiril ladina amanu sebagai kabar gembira, kabar gembira kan kepada orang beriman dan beramal soleh untuk menempati surga yang aku janjikan. Malah absenan Allah kepada orang yang dekat dengan Allah itu di surat Al-Fajr ayat terakhir Ya ayat tuhan nafsu mutmainna wa jiwa yang tenang Tidak ada tenang kalau tidak ingat ke Allah Ternyata uang tidak menjamin seseorang dengan uang bahagia saya stres sebelum kenal agama duit loba panggil butuh ya, nah. kerjanya mabuk berkelahi pesta party Kayaknya jadi tegang resah gelisah gundah gulana melo galau risau saya kemarin ke Korea sebelumnya dari Jepang orang rata-rata di sana bunuh diri bukan tidak punya materi ada masalah hati yang tidak terjawab ternyata solusi di agama penting loh kajian saya, saya mau bukan ustaz itu ya, kalau saya salah ngomong maklum saja salah yang undang berarti kayaknya ya, saya pesantren gimana so tau saya mau pesantren nggak pernah beres kuliah nggak pernah tamat sekolah nggak pernah jelas nah jadi ustaz tuh itu nyawa tuh udunan takdir kepala sekolah tadi nanya dan kok bisa jadi seperti ini saya jawab dan basahnya. Tapi nggak ada daun yang memakai angin karena mematahkannya dari pohonnya. Saya nggak pernah berpikir jadi seperti hari ini. Nanti saya kasih rahasianya. Hanya doa yang merubah takdir. Maka kalau ingin masuk surga berdoa. Diimbangi dengan sikap. Kalau tahu saya dulu, kalian nggak mau dengerin ceramah saya. Emang happy siapa? Apa? Aku mau bubuk goreng atau? Kaos kaki juga di kareta ngemil juga, ngemil juga aku mau bumbu super beli. Ya apa, sudah aku mah. Allah saja yang menutupi aurat saya. Kalau bicara saya dulu, simpel lah kesimpulannya. Jangan tanya aku di masa lalu. Karena aku sudah tidak di sana Kalau aku ceritakan seluruhnya tentang aku masa lalu, berat, nggak bakalan kuat. Biar apa itu. Karena dulu aku ahli manusia tapi bismillah sekarang aku taubat. Dulu aku bejat, sekarang aku bismillah taat. Dulu lihat akhwat rasanya kuat. Pengennya lari ke minimart untuk mereka coklat. Biar mereka tahu aku punya, punya niat dan tekad sampai akan. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi Dirman mantan maafkan aku yang dulu. Kalau dulu lihat awat rasanya tak kuat, pengennya ngasih coklat biar mereka paham aku punya niat dan tekan sekarang enggak. Siapapun awat yang memikat, aku beri dia coklat tapi aku beri dia seperangkat alat suara. Ramadan aja ada hilal, masa aku ketemu kamu nggak halal? Kan aku tambah kamu kita. Kita tidak sama di kartu tanda penduduk, tapi kan bisa membikai kesamaan di kartu keluarga. Kasus kita cuma tiga kata antara aku, kau, dan kau. bukan nikahi, nikahi aku atau tinggalkan itu aja. Pilihannya. begitu aja. aja. sih singan. Eh, mau tanya, hotongnya nyawana. Hidup tong kagok tapi tong ngagok. Kui ah loading to Jannah. Nah, eh, sebagai keprokan dalam jabatan. Eh, orangnya himbau. Ya. Hawai jiwa yang tenang. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Tidak ada. Money is not everything. Uang bukan segalanya. But the money everything is nothing. Tapi itu bukan duit liar oke. Okay usaha-usaha biar bisa jakat, infak, sodakoh Tapi setelah kaya mau dibawa kemana? Fir'aun juga kaya Tapi wafatnya tahu nggak? Matinya Fir'aun matinya tahu nggak? Pada tingin om cair laut diuyum Ya bungkak itu kan? Itu yang kemudian si mama katakan kepada saya anaknya i, mama nggak mau punya anak cuman pinter Karena Fir'aun pun pinter Sekolah ibu kita bukan untuk pinter mau nggak mau punya anak cuman kaya dan setiap orang kaya berkah tapi orang berkah pasti kaya mama pengen punya anak tuh soleh karena orang soleh pasti pinter tapi orang pinter minum tolak angin eh asli dongeng itu tadi mantan menteri mantan wali kota malam bupati mantan cari gogo silik kerokan berarti masuk angin kaget lah mereka nah apa ya dia pak telah rumus Pakai rumus yang mana Bapak? Rumus matematika. Min kali plus sama dengan min. Niat benar, niat salah. Cara benar salah. Niat ngajahat, cara ngajabat. Tadi suka kaya jadi suka miskin karena jadi penjahat. Korupsi masuk penjara. Oh, palingan si mama. Tapi tong soleh. Soleh itu mewarisi apa? Terus ganti ngaran mah kelurahan jadi soleh. Entong. Kelakuan rubah biar masuk jannah satu baca Quran tiap hari sholat tepat waktu diusahakan lalu jangan pelit sedekah laika yarjuna tijaratan lan tabur kalau kau nggak ingin bangkrut surat 35 29 tiga item harian yang kamu tidak boleh tinggalkan satu baca Quran minimal one day one ayat dua ada berkumandang memenuhi panggilan Allah itu karena rezeki Allah bukan dari perusahaan bukan dari pekerjaan lalu kamu bersedekah ada nggak versi on the spot orang miskin gara-gara saya kemarin baru dapat baru dapat penghargaan dari Guinness Book of Record jadwal terpadat versi on the spot di dunia fauna. Saya dari YouTube juga dapat silver button viewer terbanyak. Saya nggak bermimpi sampai ke sana itu mah efek samping. Target saya apa? Loading tuh genre. Bonus saya termahal dan terbesar itu kelak ketika saya wafat masuk surga nah itu yang belum terjauh maka ibu-ibu aneh deh kalau suka film surga yang tak dirindukan mestinya ibu harus merindukan surga dan surga pun merindukan kita ya ayat Tuhan nafsu mut cuman ujian semua yang ingin masuk surga itu nggak ada yang gampang Ismail harus disembeli oleh ayahnya sendiri Yunus dimakan ikan paus benar nggak Yusuf dimasukin ke sumur. Ayub duduk sumur umur tapi eh, benar, kan? Ingat kisah itu? Ayub duduk sumur umur 30 tahun di sejarah tanpa BPJS tanpa jam sosial. Sok seandainya Ibrahim harus dibakar api. Coba lagi Musa ditekan Fir'aun. Ibu ingin masuk surga? Ujiannya sudah seperti apa? baru suami direbut orang sesuai sedekah biar anak-anak bangga mamahku banyak kan cek Al-Quran ke ibumu, ibumu, ibumu berapa kali? artinya apa? matematis dong setiap, setiap anak harus punya ibu tiga biar beban ibu terkurangi itu tafsir saya mah Beb, kan, saya masuk surga baru dikasih itu aja. Uh, Bu, bu jangan GR, Bu. Ya, suami itu punya siapa? Ibu sayang sama suami? Alhamdulillah catat tuh pada suami. Makanya kita nggak boleh diambil orang lain itu saking sayangnya istri kita kepada kita. Takbir. Hidup mama. Mah, kalau si papa wafat, mama ikut nggak? Berarti mama nggak setia mestinya ditemenin dong. Eh Ustaz bukan gitu maksudnya. Aku sadar kalau suamiku bukan milikku, milik Allah. Makanya kalau diambil sama Allah nggak bisa. Apa-apa ya udah serahin aja. Kok bisa sih ikhlas? Ya, makanya ibu saya tambah ilmunya. Ibu ya GR ya yang suami kasih berupa nafkah ke kita itu bukan dari suami. Saya kasih tahu itu dari Allah. Makanya kalau suami telat ngasih nafkahnya, ambil langsung dari dompetnya. Karena itu titipan Allah. Kalau suami marah, apa kamu berani-berani ngambil uang sendiri dari dompetku? Jawab sederhana, badai nyandak titipan Allah. Gitu. Setuju, bos Setuju? takdir dulu, tunggu Allah Akbar. Nuhun Ustaz Epi. langsung tapi harus bijak harus arif kalau suami kita diambil orang juga nyurah ngambek deh Tapi titipan orang ya. ini mah contoh jangan merasa beriman kalau belum diuk nah, ujian terberat bagi perempuan ya. bu ayu suami Rizky milik Rizky nyangka sedekahkan sama kamu seorang wae sampai tenang nyesel ya teh capek teu kudu setrika titah we buka hiji jeung buka dua ya loading tuh jan jangan merasa beriman kalau belum diuji masuk surga itu berat lihat ujiannya Ibrahim dibakar api Musa diterkan Fir'aun Yusuf dikuncungkan ke sumur kudulurna sorangan Yunus dicapluk laut terus Ismail harus dibeli oleh ayahnya sendiri apalagi Ayub buduk seumur umur terus ujian kita Ibu tahu dulu ada bapak moyang manusia itu adalah Adam dan Hawa. Iblis juga dulu tinggalnya di mana? Kenapa diusir ke dunia? Enggak. Kalau iblis sombong, berapa pelanggaran? Satu pelanggaran cukup menjadi syarat untuk kita diusir dari surga ke dunia. Sekarang anak cucu Adam mau ke surga. Berapa pelanggaran? Subuh, tunuh, zuhur nipu asar malas maghrib isa korea. tahajud pawujud jeng selimut zakat asa Bangsa, poligami asa dolimi. Saya gak suka surga surga nu mana iroh Mohon buka orang jero Emang Ustaz Arabi nggak ada ujian? Hei Pak Alban, nggak langsung seperti ini. Dari nakal, jahiliyah, hijrah. Itu prosesnya menyakitkan. Ke masjid, sholat, diparoyokan, anjing, sholat. Maka kopea, kemana Pakai baju gamis, atau budak pernah mau pakai baju gangster. Singkat tau wah gula dulu aku lagi maksiat nggak ada yang menghujat pas kita kita taat wow dicaci dimaki didengki di hater di netizen antum kenal netizen melawan udah terje. slowly but sure senyumi aja kenapa lebih memakai kupluk banyak terubah dedengnya aslinya Kau ayawenu ngomong mah si galuk manul hakim loading tujana nah, ingin masuk surga naik kuda bertiga sama anaknya ada aja yang komen keledai kuda kecil kuda sedek gitu ayo kan kuduaan tuh mikir karunya ke kuda cek lukman deh, aku turun nak kamu yang di atas saya ada cilepo kuda bapak lempang mana kena sekarang faktanya dibalik biar nggak kosong, kamu jalan nak ayah yang di atas ya netizen kolot koplok budak tukang mereka gedang gedang sok nak sekarang berjalan bertiga sama keledai ada yang ngomong sama kering sugan batin mah kuda teh kan dia ngabring belah kagok edana kudana orang panggul ya ya maksudnya ke surga itu harus cerca ah tepkeun we mencie cie urang ada edan saya tak ada urang ceramah na TV goblok saya teh jadi ustaz jadi ustaz teh goblok antepkeun kita tidak akan masuk surga atau masuk neraka karena omongan mereka enggak sih sabar ya sekarang yang lagi jadi korban publik sosial media siapa? Oh. Aku ingin maju. dengan dirimu Iqbal awas awas ini generasi tiktok ini awas mau kerja tiktok kan jadi antar kena ke ambulan anu lain nyiu nyiu tapi ambulan tenel si bowo kanunya bayar dia ge pengen terkenal mana Kalau saya pikir tekan jadi ustaz yang tiktok kan di biasa bareng isi itu hirup teh kenal loading to jannah harus masuk surga cuma ujiannya berat ini salah itu lain maka lillah inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil rumusnya yang mana jangan min kali plus jangan plus kali min tapi harus plus kali plus apalagi jangan pakai rumus min kali min walaupun sama dengan plus maksudnya apa Ustaz? min kali min sama dengan plus niat jahat cara jahat benar ya tadi penjahat plus ya itu udah kes asap jahit hebat gaji demi kapal panasan itu Kan suka kayak Kamu bawa bukan? Tapi kan dibungkus ku karpet. Dua jam ini jadi dari bulu. Lanjut. Ustaz, bagi-bagi dong rumus masuk surga. Catat, biar mudah. Absus salam, tebarkan salam. Gak punya musuh. Dengan siapapun kita bersahabat, satu persatu bersaudara. Saya ke Jepang disambut. Saya ke Korea disambut. Pulang dari Korea ke Makassar disambut. Absus salah. Rumusnya satu tebarkan salam. Gak punya musuh. One finger tauhid movement. Satu bersatu bersaudara. Nah hiji mau apa pisah. Nah hiji mau apa ini pak pisah mau jadi dua. aslinya dulur KB. Brigades, Monrad, Ektese, GBL, Brotherhood. We are family. You and me, we are. Yeah. Jadi nggak ada musuh. Absus salam. Waati mutaan tong pedir. Bagi-bagi makanan, ini, cari ukti-ukti. Asli ada aja orang bilang ria, eh, ria mau urusan hati dengan Allah. Dan kita mah ya selalu punya sudut pandang yang salah. Ada orang berdoa sambil menangis kena jepretan foto terupload duduk nggak doa beri curi ria belum tentu bahwa dianya nggak sadar lagi berdoa di foto tapi orang berbagi di video Instagramin duduk ria dia justru yang ria mah dia duduk orang saja tidak beramal ternyata diverifikasi mah kepada orang yang berbagi sambil bikin video satu menit Instagram mana tuh imannya jadi ribu berbagi buat kudu di video ke orang kita punya lemah itu ngadoan tapi kaciri orang can bisa tapi kajiga gitu orang kaya bisa beramal can bisa ngadoan terus tanya orang berdoa sambil menangis kenapa kamu berdoa sampai menangis aku tertarik dengan orang yang tangannya berbagi ada masalah nggak nggak ada masalah karena cara pandangnya positif ingin masuk surga ubah cara pandang secara positif way of thinking, crap of thinking, always uh, positive thinking setuju plus kali plus sama dengan plus ya absus salam wa imut ta'am saya bawa makanan ke anak jalanan bro ada bro oh, menghormat kemana dulur rabok ke di hari menghormat kemana dulur pokoknya ayana naon daerah dia mah ku saya ditambut di sangguan careku di hari, coba kita kasih orang mabok aduh rekan najo dari sanggup padang langsung dia terpuruk karena dahar ternyata dokter menyatukan umat itu gampang konsepnya sangat sederhana. Yang bersatu umat Cina nyala ratu. Sampai <laughs> ratu ratu langsung bersatu. Ehnya rumusnya tina hadis. Absus salam wa imut ta'am. saya mentara era pulang ngaji bawa konsumsi lebih. Mending beres tadi. Ya. Untuk saya bagikan ke anak stopan, anak jalanan, berandalan, lembut di beranda mah udah masuk lem kenapa dia lem itu teh masalahnya masalahnya sederhana nggak kebeli oki jelitri itu teh penunda rasa lapar bray. sok ke gak ah, kabar udah pang sok lem tanyakan sama kan kenapa bro lem saya menahan eh, kekuatan makan sehari karena mereka ngamen juga bisa udah 15 ribu ya teman ya gak saya yang ntar mau awet ketika diberi barisan padang kolemnya di alun dan di daerah dan, dan anak fama paham kalau kalian punya keluarga seperti Monde dan Mutuan itu suami istri anaknya nisin bibi-bibina susu capnona dulunya sardensis ya tetapi keluarga jadi anak fama makan, terus diberi makan cuma perlindungan. Ya, membuat hatinya pokoknya yang nanaon mah di dia kusaya ah, di dodet naon. Karek diberi selebihnya aku dulu. Ah, kayak gini ngapain ya, apa ke bumi? Ayo, misalnya lima orang lain masjid, pas nyampe ke masjid kaget mereka anjing masjid saya itu di mana ya masjid al anjing ah cina di mana na iya masjid orang mencicing di masjid Dulu DKM diskotik karaoke masa sekarang mah DKM dekat ke masjid. Diuk di masjid kan hijrah mah hijrah mah adventure. Udah gua cicing di masjid ya baiklah kepaksa. Ya kamu nganjak ternyata wifi nggak merebet di masjid kurang. Ya speed access, in the home, can kopi dan hayang ini canaya sanggup menang bisa daripada ngontrak cari cing sangat awal kegiatan sholat berjamaah cici ngomong sholat tuh bisa ah itu nongol nongeng untuk sholat sholat kumaha sholat teh yang gitu hayang ah, iluan tapi itu bisa tutur. ke ecet teh datang pakai ah ningali hela aja sok bebas hayang Ah, cina mawak mawakan grup arek ah, solo karir. Mawakan jamaah arek mumpani Ternyata dia improvisasi batu luhur empat rokaan. saya tambah duhurnya delapan rokaat. Karena ternyata sholatnya gede. Cara kan DKM, e, sial di ranau. Duhur empat rokaat, standar ya delapan rokaat. Opat wae alus, pak, kamu delapan. Nah, saya ini kena berhasil yang kan aliran sesat jadi hati padahal kan proses dir mulai kolot pindahan jadi hati tak aslinya kan belajar berproses dihujat ya ini tuh ya jadi dia orang bertolak ini terlalu ini sebut aliran sesat pada sholat subuh eh sholat duhur delapan rakaat kebetulan nuturkan rakyat sholat wah sholat subuh sholat duhur sholat duhur opat sia ingin udah lapan carikan ini yang dimaksud plus kali sama dengan min kenapa niat benar cara salah pelita harus punya rumusnya plus kali plus biar loading kemudian nah, biarnya karena Allah ikuti cara Rasul kesananya barokah berkah simpel saja satu tambah satu Kata siapa? Boleh berbeda pendapat? Boleh. Jangan alergi dengan perbedaan. Satu tambah satu kata Satri Pulita dua dua bukan hanya dari satu tambah satu tapi empat kurang dua, enam kurang empat delapan kurang enam yang lagi dengan perbedaan satu tambah satu bukan dua walaupun ada aja satu tambah satu tak terbatas satu Adam satu Hawa berapa miliar manusia satu kamu satu SMK Pelita luar biasa maka jadi manusia-manusia yang berkarya pelitanya akan besar dengan satu tambah satu satu kurang satu bukan nol contoh kurang satu nol kata siapa saya punya kisah inspirasi kegiatan lah kalau waktu duha ada bambu berpikir dicokok pakai golok itu pajau jadi sebuah bangunan kecil anak saya nanya ya bikin apa ya bikin apa ya itu tiba-tiba ada santri nitip sepeda PP nitip sepedanya menang tadi dia pakai sepeda biar futsal oke sepeda lah ke gulung luar dia ya Ustaz ke mana? Buang kolesterol pegel Tenang ngagoes Sebentar numpang lewat Ini ada ayam Ternyata ketika ada inisiatif untuk membuat karya lanjutkan nah, dari rezeki yang akan Allah beri saya bikin kandang belum ada namanya tiba-tiba Allah tahu akan memberikan rezeki yang namanya ayam diberi ayam asupan ke kandang jadi kandang namanya selesai belum baru dua jam ayam di kandang tiba-tiba mertua datang titip masih mama tiga rupiah ya? nona kangen ke cucu kangen ke anak mama ayam ayam tarik dua jam otomatis apa sih yang nggak buat mama mami war everything oh segalanya ku segalanya ku mama Ya. Nah. Saya berpikir matematis, mertua saya pengen ayam, kasih jangan. Kasih, mau jadi kasih kek, istri saya dibawa pulang ke Garut, punya saya jeng ayam. Pikirkan. Mama, terserah lah mau diapain sama mama tuh ayam. Tapi tiba-tiba kita kembali ke fakta satu tambah satu kena satu. Saya tanya, berapa sisa ayam yang ada di kandang itu? jawab udah bukan Jumatan. Oh. Kosong. Cek logika, matematika, eksakta dunia. Saya tidak tanya ayamnya, saya tidak tanya binatangnya, saya tanya ayamnya. Tadi kandang nggak ada namanya, di kandang apa? copot ayam nakusi Di ambulan bau naon? kita kandang naon? ayat tapak suku suku naon? ayat tai nulagrak tai saha. udah terasuk kandinya kadinya. ayat bulu nulagrak bulu saha ayah dok ternyata ngelahirkan gula dua jam dirinya tuh tinggal sambil dok non so kandang hayam bulu hayam dok hayam bau hayam kakak suku hayam ayam kutu sihir gelagra kutu hayam hayamnya sudah nggak ada nah pelita dulu nggak ada kitanya satu kurang satu sebentar lagi kita wafat sebentar lagi kita resign sebentar lagi kita kuliah lulus ada nggak nama kita dengan karya-karya kita Bismillah Ibrahim sudah wafat Muhammad sudah wafat tapi setiap orang sholat menyebutnya loading to jannah kekuatan terbesar manusia yang paling kuat di dunia apa kan gunung gunung gunung kalah sama besi eta lingkar nagrek galut dikerokan ke beko beko non. besi eleh kusianeu diduruk, dibentuk, jadi golok, jadi samurai, jadi kampak. Sener yang paling kuat, sejago merah melalap Jakarta. Sener cai cai Cair elehku, angin. Hujan dipecahkan oleh angin. Angin ku, jelema. Dian AC, dian Ipan. eh, bener jelema kan jago angin kumah galak ke Kutukan sate mah titah gawe bersyukur tapi jelema tuh nggak jago tau tuh gede dulu bisa kita suka Allah jelema Elena kunaon tutu, tunduh Elena kusare sare Elena kumawan mantan lagi sare baca dulu bismillah kudu bangun alhamdulillah maut Elena ku kebaikan maka pelita pemuda lillahi ta'ala kalau kita berniatnya karena Allah dasarnya iman surga loading tujana jannah menunggu kita maka ya ya Tuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadhuli bi ibadi wadhuli jan ujungnya surga absus salam tebarkan salam Wati atimut am bersedekah dengan makanan wasilul arham berdamai dengan kenyataan sudah pada makan siang belum mestinya makan dulu biar siap menerima kenyataan ya jangan lupa bahagia makannya yang banyak serat, karbohidrat, karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga. Ya. Lalu saling mendoakan. Hey, Ustaz aku sudah berdoa pengen dia, dia aku sebut, aku renta namanya di sepertiga malamku setiap kali aku sujud, tapi tidak pernah ada reaksi. Eh hey, bisa jadi kamu sering berdoa untuknya, tapi dia bukan yang terbaik pun ingat satu ketika Allah datangkan orang yang selalu menyebut namamu dari sisi ya maka izinkan aku meminjam namamu untuk aku diskusikan di sepertiga malamku dengan rohku ya karena cara bercinta yang paling asik adalah di saya jadi seperti ini doa seorang yang menghebatkan dan hebat siapa ibuku yang selalu bahasa bibirnya mendoakan ku Robi Hablim Nasolihin terus berpihak bervirtual sehingga jadi nyata muncul web viral naik daun juga gitu Ustaz Ustaz ee Ustaz Ebi Ebendi di Youtube di seluruh stasiun TV di berbagai macam gambar jalan tol dan bujur truk dengan kurang koplo karena naon naon naon naon itu wae cenah terus kulin ke pantura loba bukan kurang dan bujur truk Ayo ulah asal nubujur bujur di ini Asli Apa rahasianya Ustad? Hey, loading to jannah. Ini rumus lainnya. Ridho Allah, ya ya Tuhan nafsu matmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kau bisa masuk surga wahai jiwa yang tenang kalau kau tahu rumusnya. Ridho Allah itu ada di ridho orang. Ingin dapat ridho Allah? Dapatkan ridho orang tua sudah minta maaf ya, ke mama ah, kemarin aja Idul Fitri ya sementara udah bikin kesalahan banyak lagi sama pulang sekolah ya bisa jadi itu aja terakhir yang kita lihat kaget mau pulang dari Pelita rumahnya dikerubutin tetangga ada apa ini teteh nggak tahu mama udah wafat nangis karena masih hidup disia-siakan cium keningnya perhatikan ribut kening dan kenyit dahinya itu bekas kawan tunjukkan kita apalagi sekolah sekarang mahal saya aja kemarin stres ya tiga orang dua belas juta sok ibu apa sih yang membuat anak nangis gak bisa tidur nyelisik ya. pikiran budak ya aslinya terganggu kebahagiaannya karena khawatir anaknya tidak bahagia anting lengit konggorong coplok gelang lepas demi anaknya sekolah eh budak-budak mama nggak minta balasan apa-apa dari kita pengennya anak kita soleh udah dan dulu bikin nangis mama juara dengan kasus per kasus dan semua sekelut semua mabok semua kerucuhan kerusuhan curi si mama biar habis air matanya tapi terus berdoa ya Allah solehkan anak lainnya awalnya saya minta maaf maybe capek iya tuna tapi ngelahirin kamu teh sakit mandi sakit kalau kamu yang ngelahirin kayak gini terus mending karuron si mamanya mending kamu mending gagal lahir daripada akhirnya seperti ini nggak jelas terus mama pengen apa dari hati? boleh happy ya doakan ke mama sih jadi ulama Kebet. mah udah bau ya ulama mungkin nggak ada yang nggak mungkin eh, mama ridho kok berpihak sih. dan nggak tanggung doanya menembus batas cok sih jadi ustaz nanti ngedoakan Evi jadi presiden gak bisa jadi presiden jadi ustaz mah ngenapi kamu mana temayar aslinya? Dahar di mana gratis Dah bener Sadevi Evi ya nggak usah bayar foto aja Luar negeri pulangan tinggi ke istri kan Gratis umroh Tidak hayang ini Baju oleh endorse Mobil bosan Dicut Nanti Ya baju sekali pakai dan sekali pakai pijat harus sekali sesuatu doa ibumu dikabulkan Tuhan nah. dan kutukannya jadi kenyataan peluk kapan terakhir menempelkan wajah kita ke mama kita love you ya, mom maafkan aku ya yang menahkan umurmu dengan kau melahirkan aku antara hidup dan mati ketika kau ngedanin aku waktu melahirkan jadi itu tanya mama-mama kita di belakang. Pernah minta maaf. Satu helah nafas itu pun tidak akan terbayar. Maka durhaka kedua selaka Allah ke siapa? Orang itu Tangkap kakinya, cuci karena surga di bawah telapak kaki. Beli karena dari tabungan kita sepatu murah tapi membahagiakannya. Kenapa deh, deh, teh beliin mama sepatu? Aku tahu akhirnya. Dan tetap di bawah telapak kakimu dengan cara ini aku ingin surga itu. Kan Agnes mah lebih masih nanya ya. Di mana letak surga itu? Lain ya, aja nasuku indung. Biar ku nantikan. Tok eta eh, suku indung gabruk. Ay Cimata Duyung di Bareli, Cimata Indung di Arantep. Ay ke tempat sangat punten, dan nggak gegeh di dia. Ay Indung di lalekahan, cikan mikir. Ya. Herba termahal di dunia itu air mata ibu. Pernah keramas dengan air mata ibu? Cobaan dan gratis. Pancing beli sabun atau sabun mah paling ribu mana. Terus lah beli odol, beli non. Mama, mama, aku rindu. Ini buat mama. Apa beli sabun ke mama? Berapa kali mama mandiin? Aku nggak bisa memandiin mama ini sebagai bukti mengurangi dosa pasti cerik amanan. bu eh asli lain hari? Eh. Allah ridallah biridal wasyuhdullah bisyuhdil bila kau takut pada rayamu lebih takutlah pada ibumu hei manusia hormati ibumu cek saya tak Romakola, Roma Ilama, pedang putih. Bila kau takut mandi lain tiap pagi jeung mama hormat lain gelo ringankan bebannya mah apa saja yang aku yuk kan motor lagi pakai aplikasi mama nanya nyicilana mama pernah bawa motor sama mama pergi jalan-jalan dinner mah dua aja malam minggu ini yuk disuapin kayak sama pacar pernah tuh pernah nggak disuapin mama pernah nggak nyuapin mama kita dikunjar eh katanya udah makan ah ini ini sendok nggak mau kapan ingin sampai kasih mama mama ini cabut bedakan caranya loading tujuan coba surah al-ahqaf 15 Rabbi awji'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ana walidayya. Bersyukur atas apapun anugerah yang Allah berikan, terbesar anugerah orang tua. Saya doakan orang tua Allah magfirli di wali wali daya Biar termasuk hamba-hamba yang soleh Tidak ada sehingga, kecuali bagi hamba-hamba yang soleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah di jannah Rita dan lillahi ta'ala Ya Inna solati Wanusuki Pemayaya Ada pernyataan, ada pertanyaan Ada pengalaman, ada pengalaman Silakan MC Ada satu uh, Dua pertanyaan eh, dua akhwat dua ikhwan untuk bertanya silakan. Ya silakan yang ingin bertanya satu dari ikhwan satu dari akhwatnya. Ada yang ingin bertanya? Yang ibu-ibu belakang mungkin dari siswa boleh perwakilan ibu-ibu boleh perwakilan ayah-ayah. Jadi empat pertanyaan ya satu ikhwan satu akhwat satu ayah satu bunda. Yuk siapa yang mulai duluan? Silakan. Dari Pak Guru dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak Ustadz, eh, saya Aziz Muslim, eh, salah satu staf dan guru di Yayasan Nurul Hikmah SMK Pelita YNH Kota Sukabumi ini. Uh, izin bertanya Pak Ustadz, uh, tadi dijelaskan bahwa uh, Aduh, nervous Pak Ustadz. Baru ketemu soalnya, baru ketemu face to face seperti ini. Nah, something wrong? what can, what can I do for you? Hey. Um, I want... ayo, what's your mind? Yeah. Ayo. wanna... Hey. Aku Pak Ustaz. Sudah, sudah, sudah. Saya dari awal kayak ngomong ini. I have a question to you, uh, Ustaz. You say, um, you say parents, you said parents. Okay. Uh, bahasa Indonesia kan? Karena tadi sarapannya bubur. Kalah-kalah ah, ya. Pak Ya, cek-cekin nanti. Sian, ya sian muncul Pak ah, tadi dikatakan bahwa surga itu di telapak kaki ibu. Ketika e, Rasul juga berkata, ibumu, ibumu, dan ibumu. Yang kedua bapakmu. Nah, ketika e, apa dikatakan bahwa surga itu di telapak kaki ibu dan orang tua itu adalah e, orang yang berharga bagi kita, bahkan kita bisa masuk kepada surga karena Eh, ridha Allah dan ridha Allah bi ridha walidain. Bagaimana ketika sebuah kasus seperti ini uh, ada orang tua mohon maaf mohon maaf Pak Ustaz uh, ada orang tua bagaimana ketika orang tua apa menyuruh kepada anaknya itu uh, berbuat kejelekan maksiat atau maksiat kadang kan kalau zaman sekarang kadang ketika uh, apa ada orang tua yang butuh apa butuh butuh uang menjual anaknya kepada orang kaya. Nah, apakah orang tua seperti itu masih harus kita apa uh, patuhi, hormati dengan melaksanakan apa yang sudah diperintahkan eh, oleh orang tua itu dan apa yang harus kita lakukan sebagai anak gitu. Kalau misalkan apa sifatnya ketika dijual ah, mohon maaf Pak ustad kepada germo lah misalkan nah hukumnya kan itu juga dosa nah bagaimana ketika kita harus apakah harus mentaati ataupun uh, menuruti perintah orang tua tersebut atau kita harus seperti apa tindakan yang harus kita lakukan mungkin itu saja Pak ustad terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas nyebut germono pas mau baju Pecah konsep ya. Biru wali ini. ihsan Tetap harus berbuat baik kepada dua orang tua. Contohnya Ibrahim diuji oleh ayahnya yang juara dan menggoda Tapi Ibrahim tetap hormat Tapi di Al-Quran juga ada Selama orang tuamu menganjurkan kebaikan Kalau menyuruh ke musuh Mau lagi ini dijual demi kepentingan harta dan tahta Jawab ya Katakan, oh pada mama, oh cinta bukan hanya harta dan tanda. Katakan, pastikan, oh pada semua. Hanya cinta yang menunjukkan dunia. Cek dewa kamu cek agak. Ya tidak harus diturut semua. Ya, omongkan. Seperti urusan cinta, kamu dijodohkan. Kalau kamu nggak mau, kita zaman Siti Nurbaya Mama rekal Kita punya hak hidup Gak boleh menjilat karena ingin dilihat Menggonggong karena ingin ditolong Menggigit karena ingin dikasih duit Why? Karena hidup tidak seanjing itu Tegas jadi diri sorangan Mau-mau, suka-suka Tidak-tidak, jangan-jangan Mah, aku gak mau Tapi dengan cara di rumah ini, ihsan ya. dengan cara yang ihsan mah tanpa mengurangi rasa hormat ya dabu udah punya pilihan sana ah. ini mah orangnya ternyata kamu gosip mama ah iya. ya jadi boleh kang protes selama tidak menyakiti hati. kalau di mata saya nggak ada orang tua yang salah kenapa karena sesalah-salahnya orang tua nggak ada kita tanpa mereka yuk jadi selalu positif tinggi oh ini hanya ujian aja lah yang menguji kita karena ada nabi juga yang diuji oleh orang tuanya seperti Ibrahim Ibrahim tetap hormat kepada orang tua gak akan terbayar aslinya maka saya masih sering nyatakan saya takut tiga hal satu Allah dua orang tua tiga yatim tarik mundur sedikit kenapa saya takut yatim doanya membatas gersangnya Arab bisa subur segar makmur segala ada berfasilitas Gunah Arab Madinah orang yatim bernama Muhammad secara psikologi kalau anak kita pengen jajan, kita nggak punya uang, orang tua tuh pasti sakit. Jadi itu mudah. Kalau nggak punya agama, dia berani berontak, menjadi perampok untuk menyenangkan anaknya orang tua. Sekarang tanya yatim, minta jajannya ke siapa? Itu belum seberapa. Kalau yatim ingat orang tuanya, bagaimana mereka menahan air mata. Nah kita yang ada orang tua mengujinya hanya seperti itu, ya berargumentasi saja. mau aku nggak mau, mama pengen apa apa yuk berdoa ke Allah tidak dengan cara itu. Ya, yang main jual wae emang orang batu api <laughs> ya enggak didiskusikan wasyawir mobil amri anda bisa diskusi jangan emosi diskusi ya mencari solusi jangan sensasi tepuk tangan buat Mas Anjis oke next next question masih ada pertanyaan oh silakan ini yang dekat aku tes siapa namanya aku Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, perkenalkan nama saya Betty. Pak Ustad, e, eh, izin men... izin bertanya. Kan kalau kita dimarahin sama orang tua, terus kita teh pukul lutus di dalam hati. masih termasuk dosa atau tidak gitu. Terima kasih. Ya. Tangan buat Betty. Betty teh bu Betty tahu. Kukulutus itu Indonesia itu menggerutu ya jadi sok duma gitu mau itu mah eh neng pemilik kas uh, eh, si mama mama ini tidak teman tapi gitu Nanti jangan jangan seperti itu, jangan pukul itu nanti seru jangan diseruk. Hmm. TikTok. Nih saya jawab dengan Al-Quran ya. Wala takul lahu ma'uf. Gak boleh bilang ah aja, gak boleh. Perlu apa lagi? Mama ya. menikah aku wae. Wae, si mama teh. Kan, kan kamu bung. Iya, si A, si Teteh, hei aku sayang kamu, cik si Mama teh. Kamu mau nggak dagang kawan ke surga? So aku jemput duitnya. Nah, kita mau putus. gas gasnya, ternyata harga gas lebih mahal daripada harga upah membelinya. Nges mampu kulutus, terus minta jajanan lebih gede. Ayo status hari ibu nah hari ibu mas semuanya bersama ada you mom ya you, mom you are my everything mah oh, kau segalanya aku ternyata segalanya sama mama ngambilkan manuk kumama jadi papoean kumama sekali mama nita sitan beti jadi dalam Islam berkata ah saja nggak boleh boleh tak bilang kumak uff ah saja nggak boleh loba mana kalimat ah yang kukurutus ah aja dua huruf nggak boleh apalagi kukurutus right tepuk tangan buat Betty dan berapa Betty 12 Kelas 12, aku pikir tadi Nisa Sabia Sukses ya dengan dapat ridho mama Next question ada kene Sukses Kamu ketepaan sih jadi ada kene Ya betul kelihatan sih Ya nggak jentuh kebusiatan Sok siapa dari mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan sebelumnya nama saya Farhan Wahidan. Sebelumnya ya, setelah ini siapa? Oke, kan, siapa? Ini Pak Ustaz, eh, kan tadi surga di telapak kaki ibu. Nah maksudnya surga berada di telapak kaki ibu itu gimana Pak Ustaz? Apakah dibasuh setiap hari kakinya atau dibeliin sepatu yang baru walaupun uangnya dari orang tua? Gimana Pak Ustaz? Bolos apakah surga itu di bawah telapak kaki ibu? Ibu ninggalin telapak tangan. Sudah apakah surga itu di bawah telapak kaki? Nyeteangan, we Kenapa surga anak di bawah telapak kaki ibu? Semua surga ada di bawah, semua surga itu ada di ibu. Surga anak di bawah telapak kaki ibu, surga ayah di bawah itu ibu. Iya, mikirin tong logik istilah kita harus dapat ridho a, lain sukuna cuma mau hidung awas sukuan berarti budak kita awas surgaan ah. jadi aku mikir kulanyen kehel kulanyen ambek jangan bikin marah jangan bikin resah gelisah orang tuh lain kudu ngumah suku jam isuk-isuk si mama diundang biar gue masuk kurang oh, oh maraton karena mau awas kok atuh mama yang nggak gitu juga kelas tatap mata oja ya artinya itu mah simbol bukan kakinya brother pelukan kamu doa kamu untuk orang tua kamu itu selalu ada seperti orang tua selalu ada doa doanya nafasnya pasti untuk itu maksudnya mah dari gunung beli sepatu itu sepatunya logor karunya si mama koplok koplok koplok jadi memang mama koplok kan itulah ya oke tepuk tangan buat hujan sebelumnya eh oh satu lagi mana satu lagi yang belakang tuh ya benar Dok, satu lagi deh, akhwat. Oh, itu. Ibunya para akhwat. you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana siapa nih? Eh, uh, nama saya Ceria dari Sukabumi. Oh, Ceria. Saya dulu aktif di Kejora. Tahu Kejora? Kelompok jomblo. Karena ketemu sama Teh Cerianya, silakan. Ceria mungkin Anda bertanya. Eh, keluar dari tema apa? Oh, keluar dari tema. Yang penting dari dalam perasaan. Coba <laughs> kapiral ya uh, kalau enggak saya mau nanya kan saya kan punya adik punya adik saya pacaran sama mohon maaf ya laki-laki berandal gitu terus mereka uh, pengen nikah cuman kita kan bingung ya sementara laki-lakinya belum berubah gitu uh, setujuin aja atau gimana takutnya kalau misalkan nggak disetujuin juga takut mereka di luaran uh, bikin hal-hal yang nggak baik gitu jadi gimana mendingan disetujuin aja atau gimana? Aku seperti bapaknya anak itu. Ya, aku jawab. Ya saja, aja. Ustaz, iya. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keren nasibnya. Dia punya adik. Sayang banget sama adiknya. Tapi adiknya terjebak lingkungan yang salah, mencintai cowok berandal yang belum berubah. Sementara mereka punya niat nikah, gimana nikahkannya kan? ganti dulu nama cowoknya jangan beranda tapi berubah lalu nikahkan kalau saya mah simpel kalau saya jadi orang tuanya saya nikahkan Semoga dengan mereka menikah, mereka berubah. Memang berubah status tidak bercinta. Kalau belum bisa semua, kata Nabi, sebagian saja. Tidak anggar, keke mau dikawinkan, ya pasti dikawinkan kalau ada apa-apa. Jangan sampai merit back accident. Banyak teman saya yang Wah, aku kolotnya Persulit lompat kayak mau usah Epi. Kenal, tak tulung kawinkan orang, orang yang ayam. So, dia, dia. Oke, orang ngomongnya kasih mama kemana? Nggak penting selamat lah. Yuk balik ngabring, saya kan tanggung jawab. Bu, anak ibu sudah saya nikahkan. Jangan kasusnya seperti yang udah-udah. Anak ibu udah eksiden, kecelakaan, ibu tetap datang ke saya minta anaknya dinikahkan. Saya nggak mau. Mending ayuna di pentaku ibu, tapi budak selamat. aku mau Ustaz hajat mari hayang sok hayang buang hajat ini ya sirwa kasih kalau saya punya saran teh karena menikah ibadah menikah saja dan Citra sendiri udah nikah belum udah Ya, lamun ngaji niatnya ke dokter diajak tuang di luhur minta tuang tuh tuang nugil bid'ah saya tuh minta tapi ayah saya ke ceramah ayah cai kita di jomblo tong ngerti ngerti ngajina karena Allah tuli menang jodoh coba toh karena saya ke ngaji teh Citra nanya kalau toh nanti saya bawa bek ya tangan buat teh ya hiji deh pesantren hiji deh Siap? Ya, oh iya. Tepuk tangan buat Pak Dongkor. Tampaknya perwakilan orang tua nih. Ah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini semua warga Kalimantan bergembira kehadiran Pak Ustaz di sini. Karena ada ceria apa makanya berceria saya bergembira karena tadi sebelumnya saya minum soda gembira. Hmm. Siapa? Iya, nama saya Dr. Haji Maharudi, pengawas pembina SMK Pelita. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dengan kehadiran Bapak ini membuat SMK Pelita ini lebih gembira, lebih hebat, lebih siap, sehingga apa ceramah-ceramah yang dari Pak Ustadz itu menyentuh hati kita semua. Itu itu ya itu merupakan trik yang sangat hebat. Tapi ada yang permasalahan yang kedua adalah bagaimana di saat-saat ini di berbagai kota dan sebagainya, termasuk mungkin di daerah-daerah kota Sukabumi banyak tawuran pelajar. Ini susah untuk memberikan karakteristik kepada siswa itu ketika mereka diberikan karakter. Merubah karakter itu susah sekali. Saya dengar, saya lihat, saya baca, eh, Bapak itu, Pak Ustadz itu memang dulu eh, di zaman jahiliyahnya itu begitu, baca lah gitu. Tapi sekarang udah berhijrah ke jalan yang lebih hebat, taubat dan sebagainya. Nah, untuk mencari jalan ke sana itu uh, luar biasa tantangannya. Saya selaku pengawas pembina di berbagai sekolah, memang tantangannya sangat luar biasa karena memang faktor-faktor lain yang mempengaruhi para siswa di kalangan pelajar ini berpengaruh. Ada narkoba, minuman, jauh dari agama dan sebagainya. Nah ini Eh, kiat-kiat uh, untuk mengarah dan mengacu mereka supaya lebih beriman bertakwa kepada Allah itu adanya di pelita tapi di sekolah-sekolah lain juga berusaha tapi tidak sehebat begitu kira-kira langkah yang paling jitu selain pada doa daripada ibu membawa ke arah yang lebih hebat ke misi dan sebagainya kira-kira langkah apa lagi buat Allah terima kasih terima kasih buat aja banyak ya, jawabannya Sering anak-anak diingatkan dengan satu alat ini namanya jam. Setiap orang bisa beli jam, tapi bisa nggak beli waktu. Jangan merasa cantik, gagah, ganteng, masih muda dan sehat. Catat, syarat mati tidak harus tua dan sakit. Itu sebuah kuat yang saya sering tebarkan, kampanyekan, saya sering ulang-ulang biar anak-anak lembut hatinya. Jadi ingat Allah, ingat mati. Jadi saya selalu bicara tentang kematian dimanapun saya singgah dan hinggap. Preman badak kumaha ge di dongengan mawat mah nuker mabok wae pak di dongengan mawat mah mana mabok wae cenah naon sih ngana naonan tak Israel tukangnya sok tuturkeun ila atuh cicing cicing sieun tak mawat setiap orang bisa beli jam tapi nggak bisa beli setiap orang bisa beli cantik tapi nggak bisa beli kosmetik. Eh, setiap orang bisa beli kosmetik <laughs> tapi nggak bisa beli cantik karena cantik mah relatif. Nu lu goreng <laughs> ya. Kullu nafsin da'iqatu kullu man 'alaiha fan. Kullu ajali musam. Jadi bicara tentang luar Pak. Karena banyak teman saya yang di geng motor, di grup band, yang wafat dalam keadaan mabuk, wafat dalam keadaan sedang drag, sedang bertikai, ribut, silit tusuk. Terus kita wafatnya kapan saya ceritakan ke anak-anak, mang ayam mau ke begituan, mau ke TikTok, mau ke karaoke, mau ke musik, ribut ribut kurame juga. Cek saya tegas mang mang ke masjid, ke masjid, ke masjid lah sebelum di ke masjid kan. Setuju? Sholatlah sebelum disolat. Salatlah di belakang imam sebelum kau salat dan disolatkan depan imam. Karena tidak pernah apapun orang ke masjid pasti sometimes diantarkan ke masjid. Saya bicaranya gitu-gitu aja pak. Jadi intinya mah sering mengingatkan anak-anak ingat kematian. Dan itu yang melembutkan hati. kiru ala hadi bil lajat. Ingatkan mereka kepada si pemutus kelejakan. Itu yang tadinya malas sholat, bisa jadi di sholat terakhir kita buru-buru sholat. Yang keren itu wafat dalam sholat. Keren kan? wafat dalam sujud wafat dalam ruku wafat setelah tilawah wafat dalam takbir dungeri wafat tergunyang anjing gara-gara tidak dididik mulutnya mana anjing ya, si anjing Jadi anjing dari mana ke mana anjing dengan anjing juga si anjing eh anak anjing aing anjing anjing pas kan ngomong gitu pak? Israel Noel ya. cacing anjing Allah nah saya sering sering ini bahasa anak-anak mohon maaf justru kenapa saya diterima saya nggak pakai bahasa yang lain karena anak-anak bahasa keseharian mereka ayah kasar kasur ayah lemes limus saya seperti kasar kan ada yang di YouTube mengkritisi saya kalau bilang anjing tuh bisa nggak diganti dengan kata lain bilang kalau dog terlalu Inggris kalau gogok itu bukan anjing gogok mas suara anjing gogok ya anjing lah anjing eh anjing lemesnya naon ayah iya, dihamplas tapi kan gawe ngamplas anjing nyeriun anjing nanti cincin itulah apa ya jadi kalau ingin sebuah keadaan sebuah tatanan entah itu pendidikan atau masyarakat karena pendidikan nggak bisa pendadakan harus pendudukan itu bentuk arah biologis pak dari pemahaman Jadi selalu, selalu bercerita kematian, selalu bercerita tentang ibu. Nggak pernah bosan. Kenapa? Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita, betul? Hari ini kita di punggung bumi, besok dipaksa, dipindahkan ke perut bumi. Ini hal-hal yang disepakati. Hari ini kendaraan kita berbeda, besok mah sama. Keranda pun bekas orang, nggak ada orang kaya. ismuli keranda nanti ayana ceper, silver. Hari ini baju kita berbeda, besok baju kita sama, kasar, tak berjahit, tak bersaku. Ayah tukang jahit lebar nyian boy sorangan. Pakai saku, pakai renda. Nah aja melucu. Nah aja di satuan, kan kudu mau duit kan itu teh bising jangan beli sebelah ceket sana. Ya. Setiap kita hari ini rumah tempat tinggalnya berbeda ukuran besok mah dua kali satu. Kita sama ujungnya maka persepsinya disamakan rek maut mah rek itu wae hayang maut keur gituan kan saya sering bikin status hayang maut keur gituan mah jelema keur ngorong maut da ngorongna kulingis kobros jelema di dikotok maut dan kotor naya boma jelema ke dagang roti Mau, Lihat kata-kata terakhirnya. Roti sup, roti kacang, roti kadet, roti keju, roti pisang, roti, roti, roti, roti. Dagang roti, mentaskan jalan ke silu. Jubret, kata ketabrak angkot. Tugas saya sebagai ustaz yang mentalkinnya kan, dong. La ilaha illallah. Kumaha jawabna? Santun roti kadet. Nah, Membingkai merangkai ujungnya. Di pendidikan itu ujung bukan proses Ujungnya jadi soleh nggak? Ujungnya husnul hatimah nggak? Ujungnya mutmainah nggak? Maka diseru di tema kita hari ini loading to jannah. Ya ayat Tuhan nafsu Wahai jiwa yang tenang, tenangkan jiwa masyarakat dengan kita berbagi frekuensi yang sama, satu resonansi. Matian. Di dalam doa, bila waktu telah terhenti, teman sejati hanyalah awal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati hanyalah sepi sanunya nyata ya, opik panggil di pusdai dek bulan puasa oh ini Ustaz Devi Alhamdulillah Barokallah kan bantu saya kuat ya kenapa lagi diuji di saya yang muda meninggal oh ya saya nggak tahu nggak pernah nonton TV kalau TV banyak cuma nggak pernah ditonton biarkan TV yang menonton saya Langsung saya naik mimbar dan menyatakan hati-hati jadi nungora istrina opi mau curhat. Kabeh berdiri gede kan. Terus jadi nukolot. Jadi kematian itu sangat-sangat ngebohongan. Apa itu ngebohongan? Sama dengan kukulutus utus ya. 70 kali yang ngecek kuota sisa usia kita. Maka saya bikin lagu tobat sama Ray itu. Tak terasa waktu berlalu Kutempuhi dengan dosa Desa yang selama ini menyelimutiku Saya datangi anak nakal karena tidak ada yang steril dari dosa Hari ini aku temukan bagi pengalaman Untuk tentukan jalan hidupku Selama aku masih diberi umur yang panjang Rekaman ayo Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku, Al-Qur'anlah kitabku, Islam adalah agamaku. Tobat ngaji, sholat Beskolot, kuduna lebih hebat. Tak ada kata terlambat Tuh bersujud di hadapmu selama aku bernafas, selama aku bernafas. Allah kan selalu di hatiku cari rik berdak la ilaha illallah berdak oke nya kan orang bertobat so dan gratis ajak maka dakwah itu merangkul bukan memukul mengajak bukan mengejek mengilhami bukan menghakimi menyayangi bukan menyayangi mencintai bukan mencaci mendaki bukan mendengki setuju menjadi pelopor jangan jadi pelopor di situ milik Korea sakit WA ayat eh, tomat ayat petai, tamat teri. Ingin doa ingin masuk surga, ini doanya. Allahumma. Allahumma. Ya Allah. Ya Allah. Ini. Ini. Aku. Aku. As'aluka. As'aluka. Mohon kepadamu. Mohon kepadamu. Ridho kawal jannah. Ridho kawal jannah. Ridhoi aku memasuki surga. Ridhoi aku memasuki surga. Wanajina minanna. Wanajina minanna. Jauhkan kami dari api neraka. Aslih lana maslahatkan seluruh urusan kami Allahumma gfirli li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira ya Allah ampuni aku ampuni kedua orang tuaku muliakan guru-guruku satukan kami kelak di surga yang sama berikan kepada kami. Ya Allah, jadikan langkah setiap kehidupan kami menjadi langkah yang penuh keajaiban. Rabbana TP pendek. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Sengaja ceramahnya nggak terlalu panjang, biar saya diundang lagi. Kasih ke pondok, kasih ke panjang, pak Amplopna di situ leta yang pondok, yang panjang, apa Amplopna nggak sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pemberian cendera mata terlebih dahulu dari Kepala Sekolah SMK Pelita YNH, Ustaz Muhammad Iqbal. SOS SD CCNE Kepadanya dipersilakan نمضي أمام